Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Amma ba'd. Ikhwani fi din wa abnai fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan insyaallah taala keterangan Syekh Abdul Qadir Ibn Syaibatil Hamd rahimahullahu taala terhadap hadis yang ke-15 yaitu hadis Syaddad bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil baqi wa huwa yahtajimu fi Ramadan. Suatu hari pernah beliau melewati seseorang yang sedang berbekam di Baqiyah di bulan Ramadan. Faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya aftarul hajim wal mahjum yang membekam dan yang dibekam keduanya berbuka yakni batal puasanya rawahul khamsah diriwayatkan Imam yang lima kecuali Tirmidzi dan disahihkan Imam Ahmad Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban Berkata syarih rahimahullah taala yang pertama al-mufradat kosakata hadis ini al-baqi' yaitu yutlaqu ala amakin fil Madinah minha madfan madfan ahli ahli Madinah. baki adalah dimutlakan pada tempat di Madinah dan diantaranya adalah madfan ahli Madinah yaitu tempat pekuburan penduduk Madinah. Nah, yang hari ini sampai kita kenal yang tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram Masjid An-Nabawiyah. Nah, yang disebut dengan Al-Baqi. Kemudian yang kedua Al-Bahath, pembahasan hadis ini qala Al-Bukhari fi sahihihi berkata Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya wa yurwa anil Hasan an ghairi wahidin marfu'an diriwayatkan dari Imam Al Hasan yakni Hasan Al Basri rahimahullah dari bukan satu saja Maksudnya Imam Al Hasan meriwayatkan dari berbagai rawi yang lain. Ya. Secara marfu' yaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni sabda beliau "After aftarul hajim wal mahjum bahwasanya orang yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya. Qala li Ayyash berkata kepadaku Ayyash haddatsana Abdul A'la haddatsana Yunus anil Hasan mithlahu berkata kepadaku Ayyash menceritakan kepada kami Abdul A'la menceritakan kepada kami Yunus dari Al Hasan semisal dengan hadis bab kita yaitu Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu Hilalahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada Al Hasan, apakah hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan na'am. Thumma qala, kemudian beliau berkata Allahu alam. Setelah itu beliau mengatakan Allahu alam. Intaha. Nah, demikian pernyataan Al Imam Al Bukhari rahimahullah atau nukilan beliau di dalam sahihnya. Qala al hafid fil Fathil Bari, berkata al hafid dalam Fathul Bari, qala Ali Ibnu al-Madini rahimahullah, rawa Yunus anil Hasan haditha aftar al-hajim wal mahjum an Abi Hurairah wa rawahu Qatada anil Hasan an Thauban wa rawahu Atha Ibnu Sa'id Ibnu Sa'ib anil Hasan an Ma'qal ibni Yasar wa rawahu Matar anil Hasan an Ali Warawahu Ash'af anil Hasan an Usamah. Nah, jadi Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata dalam Fathul Bari bahwa Imam Ali Al-Madini mengatakan yang beliau adalah guru dari Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa Ali Al-Madini mengatakan Yunus meriwayatkan dari Al-Hasan Yunus meriwayatkan dari Imam Hasan Al-Basri yaitu hadis aftarul haji wal mahjum. Nah, beliau meriwayatkannya dari berbagai sahabat. Ya, dari berbagai sahabat. Di antaranya adalah dari Abu Hurairah. Nah, dan juga dari Sauban. Dari Ma'qal ibn Yasar. Dari Ali bin Abi Thalib melalui jalan yang berbeda-beda. Ya, yakni riwayat dari murid Al Hasan itu beda-beda meriwayatkan dari gurunya Al Hasan ya Al Hasan bahwasanya Al Hasan meriwayatkan dari berbagai sahabat sebagaimana yang telah kita sebutkan di antaranya adalah Abu Hurairah, Tauban, kemudian Ali bin Abi Thalib juga disebutkan Ma'qal bin Yasar. Nah, warawahu Ash'ath anil Hasan an Usamah juga dari Al Hasan dari Usamah. Naam. Zada Daruqutni rahimahullahu taala fil ilali annahu ikhtalafa annahu ukhtulifa ala Ata ibn Sa'ib fi sahabi faqila Ma'qal ibn Yasar al-Muzani wa qila Ma'qal ibn Sinan al-Asja'i Imam Daruqutni menambahkan dalam kitabnya Ilal bahwasanya diperselisihkan terhadap Atha ibnu Asik ya Atha ibnu Asik Sebagian menyebutkan meriwayatkan dari Al Hasan dari Makol ibni Yasar. Ya, sebagian meriwayatkan dari Al Hasan dari Makol ibnu Sinan Al Asja'i. Jadi ada dua uh, riwayat, ya, atau ada dua pendapat jalan atau ibnu Asib, jalan melalui atau ibnu Asib, ya, yang meriwayatkan Sebagian mengatakan dari Ma'qal ibn Yasar al-Muzani, sebagian mengatakan dari Ma'qal ibn Sinan al-Asja'i. Nah, Kemudian meriwayatkan dari Al-Sim, dari Al-Hasan, dari Ma'qal ibn Yasar ayadon. Ini jalan yang lain juga menukilkan bahwa Al-Hasan meriwayatkan dari Ma'qal ibn Yasar. Wakila an Matar anil Hasan an Mu'ad. Juga di antara sahabat yang diriwayatkan darinya Al Hasan adalah Muad, yakni Muad bin Jabal. Nah, jadi banyak sekali riwayat hadis ini di mana Al Hasan Al Basri rahimahullah taala meriwayatkan dari para sahabat. Nah, waktu lifa ala ada anil Hasan is sahabi fakila aydan Ali wakila Abu Hurairah. Dan diperselisihkan juga riwayat kota ada dari Al Hasan Al Basri ya dari Sahabah ada yang mengatakan dari Ali ada yang mengatakan dari Abu Hurairah ini jalannya kota ada jadi Imam kota Qatadah Ibnu Diyam As-Sadusi meriwayatkan dari Al-Hasan ya Al-Hasan meriwayatkan dari Ali ada yang menyebutkan dari Abu Hurairah Qultu waqtulifa ala Yunus aydan kama sa'adkuruhu Kemudian Syekh berkata, yakni Syekh Abu ba uh, Abdul Qadir rahimahullah bahwa diperselisihkan juga jalan Yunus ya yang meriwayatkan dari Al Hasan sebagaimana saya akan menyebutkannya. Nah, qala qala Abu Hurrah berkata Abu Hurrah dari Al Hasan dari ghair wahidin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari banyak jalan dari para sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa in kana hifdhuhu sahhatil aqwalu kulluha. Kata Abu Hurra, jika Imam Hasan Al-Basri menyebutkan ini dari hafalannya, maka seluruhnya sahih. Seluruhnya sahih. Thumma qala al-Hafidh, kemudian al-Hafidh berkata wal ikhtilaf al-Hasan fi hadzal hadits wadihun perselisihan dalam hadis ini ya terkait dengan Al Hasan Al Basri rahimahullah itu sangat jelas ya perbedaan-perbedaan riwayatnya dari berbagai sahabat. Akan tetapi, lakin naqala Tirmidzi fil Ilalil Kabir anil Bukhari annahu qala. Akan tetapi, Imam At-Tirmidzi menukilkan di dalam kitab beliau Ilalul Kabir dari Imam Bukhari rahimahullah taala annahu qol bahwa Imam Bukhari berkata yuhtamalu annahu sami'ahu min ghairi wahidin dimungkinkan bahwa Imam Hasan al-Basri mendengarkan riwayat ini dari bukan satu sahabat saja nah maksudnya ya yuhtamal ada ihtimal kemungkinan bahwasanya Imam Hasan al-Basri kadang meriwayatkan dari sahabat ini dan kadang meriwayatkan dari sahabat yang lain dan semuanya sahih. Nah, ini pernyataan Imam Bukhari yang dinukilkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Wa qad akhraja At-Tirmidzi haditsa aftar al-hajim wal mahjum. Juga Imam At-Tirmidzi mengeluarkan hadis ini yaitu aftar al-hajim wal mahjum berbuka orang yang membekam dan yang dibekam Imam At-Tirmidzi mengeluarkannya dari hadis Rafi' bin Khudaij. Naam, dari Rafi' bin Khudaij dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma qala" Kemudian Imam At-Tirmidzi mengatakan, "Wa fil babi an Sa'ad wa an Ali wa Shaddad bin Aus wa Thauban wa Usama wa Aisyah wa Ma'qal bin Yasar wa yuqalu Ma'qal bin Sinan Al-Asja'i." wa Abu Hurairah wa Abi Hurairah wa Ibnu Abbas wa Abi Musa wa Bilal. Nah, kemudian Imam At-Tirmidzi mengatakan dalam bab ini diriwayatkan dari berbagai sahabat. Setelah beliau mengeluarkan hadis Rafi' bin Khudaij yang sama dengan hadis Syaddad bin Aus, beliau mengatakan bahwa dalam hadis ini diriwayatkan pula dari sahabat Sa'ad Ali, Shaddad, Thauban, Usama, Aisyah, Makol ibn Yasar, ada yang mengatakan Makol ibn Sinan al-Asja'i, dari Abu Hurairah, dari Ibnu Abbas, dari Abu Musa, dari Bilal. Di banyak sekali ya uh, para sahabat meriwayatkan hadis ini ya dari Imam Hasan Al Basri rahimahullah. Kala Abu Isa berkata beliau Abu Isa yakni Imam At-Tirmidzi rahimahullah hadis Rafi' ibn Khudaij hadis hasanun sahih ya beliau menyimpulkan bahwa hadis Rafi' Ibnu Khudaij adalah hadis hasan sahih wa dzakara an Ahmad Ibnu Hambal juga beliau menyebutkan dari Imam Ahmad bin Hambal bahwa Imam Ahmad bin Hambal mengatakan asahhu syai'in fi hadzal bab hadis Rafi' ibn Khudaij yang paling sahih ya dalam bab ini yakni berbukanya orang yang berbekam dan yang dibekam atau yang membekam dan yang berbekam yang paling sahihnya kata Imam Ahmad adalah hadis Rafi bin Khudaij wa dzakara an Ali bin Abdullah annahu qala kemudian juga Imam At-Tirmidzi menyebutkan dari Ali bin Abdullah ya, Al-Madini rahimahullahu taala bahwasanya beliau berkata Ya, Ali bin Abdullah Al-Madini rahimahullahu taala mengatakan asahhu syai'in fi hadzal bab hadis Sauban wa Shaddad bin Aus. Ya, yang paling sahihnya dalam bab ini adalah hadisnya Sauban dan Shaddad bin Aus. Ya, yang menjadi bab pembahasan kita. Lianna Yahya bin ibn Abi Kathir rawa an Abi Qilaba al-hadithain jami'an. Karena Yahya bin Abi Kathir juga meriwayatkan ya dari Abu Kilabah dua hadis tersebut yakni hadis Tauban dan hadis Syaddad wa qad kariha qaumun ya kemudian kesimpulan dari al-asy'ari rahimahullah kata beliau wa qad kariha qaumun min ahli al-ilm min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim al-hijamata lis saim hatta anna ba'da ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama bil lail minhum Abu Musa al-Asy'ari wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum intaha wa sayati mazidu bahthin li hadzal mawdu' fil hadits tali Kesimpulan dari Syarih rahimahullah bahwa sebagian sebagian kaum dari ahli ilm para ulama memakruhkan ya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para ulama, dari para sahabat atau tabi'in sebagian mereka memakruhkan al hijama tali soim berbekam bagi orang yang berpuasa. Nah, jadi di sini ya beliau mengatakan kariha kaumun. Di ini menunjukkan perselisihan di kalangan ulama sebagaimana yang telah kita bacakan dari keterangan Syekh Abdullah Ali Basam rahimahullah. Nah, jadi sebagian kaum dari ahli ilm dari para sahabat dan yang lainnya itu memakruhkan berbekam bagi orang yang berpuasa. Hingga sebagian sahabat itu berbekam di malam hari. Ya, di antaranya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dan akan datang tambahan pembahasan dalam hal ini pada hadis yang berikutnya. Pada hadis yang berikutnya. Nah, sehingga ya di sini menambah kepada kita khilaf di kalangan ulama dari apa yang kita nukilkan keterangan dari Syekh Abdullah Ali Bassam bahwa para ulama berselisih ya terkait dengan bekam ini apakah membatalkan puasa atau tidak. Nah, imam yang tiga selain Imam Ahmad itu mengatakan tidak membatalkan. Adapun pendapat Imam Ahmad dan yang bersamanya ya mengatakan membatalkan puasa. Kita tambahkan yang ketiga dari apa yang dinukilkan ya dari kesimpulan Syekh sebagian ulama memakruhkannya. Ya, memakruhkannya barakallahu fikum. Dan ini yang nampak Allah alam dari Syekh Abdul Qadir rahimahullahu taala. Nah, akan tetapi yang rajih sebagaimana yang kita bacakan dari nukilan Syekh Abdul Ali Bassam rahimahullah dari pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga dikuatkan oleh murid beliau Al Imam Ibn Qayyim rahimahullah dan selainnya dari para muhakkikin bahwa ya hadis-hadis batalnya puasa bagi orang yang berbekam ya dan yang membekam ini sore hatun sohihah ya hadisnya sangat jelas dan sahih dari berbagai jalan Nah, bahkan diriwayatkan dari 14 sahabat. Ya, 14 sahabat yang meriwayatkannya sebagaimana yang telah kita bacakan tadi dari syarah Syekh Abdul Qadir rahimahullahu taala. Fakulluha hadis sahihah. Ya. Semuanya hadisnya kata kata beliau sahih dan soreh. Nah, sehingga ini pendapat yang lebih kuat Naam wallahu taala lamu bisawab. Kemudian uh, Syekh Abdul Qadir rahimahullah melanjutkan pada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-16 yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala awwalu nah, hadis ke-16 dari kitab Bulughul Maram ya yang di dinukilkan oleh Al Imam Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata awwalu ma kurihatil hijamatul sa'im anna Ja'far Ibn Abi Talib ihtajama wa huwa sha'imun famarra bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala aftara hadhani thumma rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hijamati lis-shaim wa kana Anas yahtajimu wa huwa shaim rawahu Daruqutni wa qawwahu <coughs> Naam, wallahu alam ini yang uh, hadis ini yang menguatkan ya kemungkinan dari apa yang beliau simpulkan bahwasanya pendapat dari pendapat ketiga yang memakruhkan berbekam di hari di bulan Ramadan atau pada saat berpuasa. Yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata bahwa awal dimakruhkannya berbekam bagi orang yang berpuasa yaitu bahwasanya Ja'far ibn Abi Thalib beliau berbekam dalam keadaan berpuasa lalu Nabi sallallahu alaihi melewatinya. Ya, melewati Ja'far ibn Abi Thalib Faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya aftara hadzani. Ya, keduanya ini batal ya berbuka, yakni batal puasanya. Yang membekam dan yang berbekam. Tsumma rakhasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meringat memberi rukhsah setelah itu. Ya, memberi rukhsah setelahnya. Fil hijamati lis ya dalam berbekam bagi orang yang berpuasa dan Anas yahtajimu wa huwa shaim. Beliau berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Diriwayatkan Imam Ad-Daruqutni dan dikuatkan oleh beliau rahimahullah. Naam. Ya, sehingga dari sini kita bisa mengetahui barakallahu fikum bahwasanya sebagian ulama dengan hadis ini berpendapat bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa karena setelahnya diberi rukhsah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagian berpendapat batal dengan hadis-hadis yang sangat banyak tadi dari jalan para sahabat sampai 14 sahabat. Nah, yang menunjukkan ya batalnya bagi orang yang berbekam, bagi yang berpuasa dan pendapat yang ketiga mengkompromikan dari dalil-dalil tersebut sehingga ya hukumnya adalah makruh. Nah, sehingga sebagian sahabat tidak melakukannya dan mereka berbekam di malam hari. Nah, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Nah, ya dan yang rajih insyaallah taala sebagaimana yang telah kita bacakan dari keterangan Syekh Abdullah Ali Basam yang merupakan pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga Imam Ibn Qayyim Naam ya bahwa dalil-dalil yang membatalkannya itu sangat banyak para sahabat yang meriwayatkannya dan naam semua sarihatun sahihah. Naam. Ya, jelas dan sahih sehingga lebih tenang dengannya insyaallah taala. Nah, sehingga bagi yang hendak berbekam ya hendaklah dia berbekam di malam hari. Nah, ketika di bulan puasa. Nah, atau dia sedang berpuasa. Adapun yang berkeyakinan bolehnya maka baginya barakallahu fikum. Nah, karena ini adalah khilaf ijtihadiyah ya, di kalangan ulama kita. Nah, maka tergantung kepada masing-masing keyakinannya. Nah, kita lanjutkan sedikit dari syarah beliau terhadap hadis yang ke-16, syarah Syekh Abdul Qadir. Al-mufradat hadis ini qawahu ay wasaqa rijalahu haitsu qala kulluhum thiqat wala a'lamu lahu illah. Nah, jadi uh, mufradatnya hadis ini qawahu yang Imam ad menguatkan riwayat ini yakni mensikohkan rijal-rijalnya, sanat-sanatnya. Ya, di mana beliau mengatakan semuanya kulluhum thiqat. Kata Imam Ad-Darukutni, rawi-rawi hadis ini semuanya thiqat dan aku tidak mengetahui adanya penyakit dari hadis ini. Ini hadis Anas bin Malik ya yang uh, mengatakan awal kalinya Nabi SAW mengatakan batal puasa orang yang berbekam dan yang dibekam, eh, yang membekam, kemudian setelah itu memberi keringanan. Ini pernyataan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan kata Imam Madarukutni ya rijal-rijalnya fikoh dan tidak aku tidak aku tidak mengetahui adanya penyakit terhadap riwayat hadis ini. Al-Bahas kemudian pembahasannya قال البخاري في صحيحه حدثنا آدم بن أبي أياش حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني قال سئل أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف وزاد شبابه وزاد شبابه حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ في الفتح قوله وزاد شبابه حدثنا شعبة ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza yush'ir bi anna riwayata syababah muwafiqatun li riwayati Adam fil isnad wal matan illa anna syababa zada fihi ma yuakkidu raf'ahu intaha wallahu alam Al Imam Bukhari mengatakan dalam sahihnya haddatsana Adam menceritakan kepada kami Adam ibnu Abi Iyash. Adam ibn Abi Iyash mengatakan menceritakan kepada kami Syu'bah, yakni Ibnu Hajjaj rahimahullah, qala Imam Syu'bah berkata, sami'tu Thabitan Al-Budani. Aku pernah mendengar ya Imam Thabit Al-Bunani rahimahullah berkata, Suila Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu pernah sahabat Anas ibni Malik ditanya akuntum takrahuna al-hijamata lis-shaim apakah engkau memakruhkan berbekam bagi orang yang berpuasa? Dijawab oleh sahabat Anas, la tidak. Yakni tidak makruh. Illa min ajli dha'af. Ya, kecuali kalau menyebabkan orang itu lemah. Ya. Kalau orang itu menyebabkan dia lemah, memadorotkan dirinya dengan berbekam dalam keadaan puasa, maka itu makruh. Ya. Wazada Syababah ditambahkan oleh Syababah menceritakan kepada kami Syu'bah ya ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al-hafid fil fath berkata Imam al-Hafid dalam Fathul Bari dalam mensyarah Sahih Al-Bukhari qauluhu wazada syababah ya, ucapannya uh, rawi bahwasanya Syababah menambahkan haddatsana Syu'bah menceritakan kepada kami Syu'bah di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar tambahan tersebut bahwa tambahan ini yush'ir mengisyaratkan pada kita bahwa riwayat Syababah ini muwafiqatun li riwayati Adam ya mencocoki riwayatnya Adam ibni Abi Iyash. ya guru daripada Al Imam Al Bukhari rahimahullah. Naam. Jadi riwayat Syababah ini mencocoki riwayat Adam ibni Abi Iyash fil isnad wal matan dalam sanad dan matan. Illa anna Syababah kecuali bahwa Syababah menambahkan padanya mayu akidu rafahu apa yang menguatkan marfu'nya hadis ini yaitu ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, wallahu alam bisawab. Sekian dari keterangan Syekh uh, Abdul Qadir rahimahullahu taala. Naam. Demikian barakallahu fikum kita cukupkan sehingga ya yang uh, saya simpulkan dari apa yang dari pendapat Syekh ya Abdul Qadir rahimahullah beliau lebih condong kepada memakruhkannya sebagai kompromi dengan dalil-dalil ya yang beliau katakan bahwa kaum dari ahli ilm para sahabat dan selainnya itu memakruhkan untuk berbekam ketika sedang berpuasa sehingga mereka melakukan berbekam di malam hari wallahu alam bisawab demikian barakallahu fikum lebih kurangnya saya mohon dimaafkan.